Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd Agus من المهر المذكور في كلامه له هذا مع أمي دائما ومن جلسني يعلم ذلك مني أن أني من أعظم الناس layan an yang sudah muayyan muayyanun muayyanun ila takdirin wa tafsikin wa maksiatin illa idza ulima anahu qad qamat alil hujjatu risalayat risaliyatu risaliyatu allati man khulafaha kana kafirun taratan wa fasiqan ukhra wa asiyan ukhra wa inni uqariru anna allaha qad ghafara li ummati lihadil ummati li ummati khata'aha khata'aha wa dzalika ya'umul khata'u khata'a khata'a bil masailil khabariyatil qawliyati wal masailil amaliyati wa mazala wa mazala salafu yatanaza'una fi kasirin min hadhil masail wa lam yasad ahadun minhum ala ala ahadin la fi kufrin wala fi fisqin wala fi maksiatin nah kalau musannif rahimahullah taala Kalau Ibnu Taimiyah fi majmi eh, fi majmu' al-mazkur fi kalamin lahu dalam majmu' fatah yang telah disebutkan fi kalamin lahu yang merupakan eh, perkataan beliau Ibnu, eh, Ibnu mengatakan hada demikian ma'anni ma, padahal aku adalah daiman orang yang selalu terus menerus dan orang yang duduk di majelisku ya'lamu dhalika mengetahui hal ini mini e, mengenai diriku bahasanya aku adalah orang yang paling keras melarang jenis dinisbatkannya person tertentu sebagai orang yang kafir, orang yang fasik dan orang yang melakukan maksiat kecuali jika telah diketahui bahasanya telah tegak badannya hujah risaliyah hujah ini telah ditegakkan padanya hujah dari dalil-dalil agama yang merupakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alati man khalafaha yang siapa saja yang menyelisih hujah risaliyah maka boleh jadi dia kafir, boleh jadi dia fasik, boleh jadi dia maksiat tergantung pelanggaran yang dia lakukan. Ini, fasik itu berarti dia melakukan pelanggaran dosa besar. Hmm, Asian berarti melakukan pelanggaran dosa kecil. Maka jika pelanggarannya adalah pelanggaran kekafiran, dan orang yang melakukannya telah didakwa telah diingatkan bahasanya adalah kekafiran dia ngotot ya, ngeyel ya, maka dialah orang yang kafir dan orang melakukan kefasikan kalau dia tidak tahu kalau itu kefasikan murni tidak tahu ya, maka dia bukan orang fasik dia orang fasik manakala dia melakukan dosa besar dan telah diingatkan bahasanya ini adalah dosa besar demikian juga orang melakukan dosa kecil Sudahlah kita katakan dia asi. Kecuali telah ditegakkan padanya hujah, namun dia bersikukuh dengan e, kemaksiatannya, maka dia adalah al-asi. Wa ini ukariru dan aku sering menyampaikan bahasanya Allah mengampuni untuk umat ini kesalahan karena tidak sengaja Di antara kesalahan karena tidak sengaja adalah kesalahan karena murni tidak tahu atau kesalahan karena keliru beristihad. Dan hal ini Allah mengampuni kesalahan tidak sengaja umat ini berlaku untuk masail khobariyah kauliyah sama dengan masail akidah. Masail amaliyah sama dengan masail fiqhiyah. Pemazalah salafu dan e, dan para ulama salafun terus menerus ya tanazza'una berselisih dikathirin min hadil masail dalam banyak masalah-masalah ini. Kembali ke mana masalah-masalah ini? Masail kauliyah dan masail amaliyah. Ada khilaf. Di antara salaf dalam masail-masail eh, kauliyah, ilmiah, masalah-masalah akidah. Meskipun khilaf yang terjadi dalam masalah masalah akidah bukan dalam usulul akidah namun dalam furu'ul akidah. Khilaf salaf dalam masalah akidah adalah khilaf dalam furu'ul akidah. Tidak dalam usulul akidah setelah mereka beriman adanya mizan yang hakiki ada khilaf yang ditimbang apa jumlah mizan berapa namun ini e, muncul setelah mereka ber, e, mereka e, ijma dalam usul akidah mengimani adanya mizan Mereka ijma tentang mengimani sirat mereka berselisih pendapat sirup itu kecil ataukah jalan lebar dan semacam itu. Eh, walam yashad ahadum minhum ala ahadin namun tidaklah satu dari mereka memfonis yang lain dengan fonis kafir, fonis fasik atau fonis maksiat. Penjelasannya dalam nukilan ini terdapat sejumlah poin yajib wajib ala kuliman tasaddara orang yang terjun di medan dakwah yang dia terjun ke medan dakwah dalam maksud e, dengan niat islah memperbaiki masyarakat menggunakan ilmu mutasyawiqan sangat menginginkan untuk mengikuti jalan orang-orang yang beriman untuk memahaminya Wayatafatton laha dan mencermatinya Di antara poin penting ada dalam nukilan di atas Anaulayun sab muayyanon Seorang person tertentu tidaklah dinisbatkan dan tidaklah difonis Dia kafir, fasih, asi Sampai tegak padanya hujah Wa minal hujjah fi ada dan termasuk hujjah dalam masalahnya adalah firman Allah Jalla sana'uh wa may yushrik rasulan min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa menantang Rasul setelah dia mengetahui kebenaran dan mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, kami palingkan dia kemana dia mau berpaling dan kami masukkan dia ke dalam neraka dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Demikian juga firman Allah sebenarnya orang-orang yang murtad yang mundur ke belakang yaitu murtad dari Islam pada mata bayanalahumul huda setelah dia mengetahui kebenaran maka setelah yang menggoda mereka wa amla lahum dan membuatkan angan-angan untuk mereka maka jika anda renungkan dua ayat di atas dengan perenungan orang yang bersikap adil orang yang berilmu dan orang yang bermaksud mencari kebenaran maka akan jelas bagi anda jalian secara jelas uh, anal wa'id bahasanya ancaman pada dua ayat di atas tertuju pada semua orang yang mustabinan orang yang mengetahui pada saat dia eh, menyelisihi Rasul maka dia terancam dengan ancaman di atas. Mafhum mukhalafahnya tidak ada ancaman bagi orang yang lam yakun mutabayyinan tidak atau belum mengetahui. Poin yang kedua, Ibnu Taimiyah adalah seorang yang sangat antusias, sangat berkeinginan untuk tidak memfonis kafir orang lain atau memfonis fasik orang lain sampai tegak badannya ujar risaliyah maka semangat itu adalah bukan semangat mengkafirkan namun semangat tidak mengkafirkan demikianlah jalan salafus saleh kemudian yang ketiga di sini ada penegasan bahasanya yu'dzar dimaklumi orang yang tersebut dalam penyimpangan namun tidak sengaja termasuk tidak sengaja adalah karena lupa la syai'a alaihi tidak ada beban apapun atas dirinya dan telah kami sampaikan dalam keterangan yang lewat dalil-dalil tentang masalah ini fahal ya'i apakah ini, sadar ataukah paham hadha hal ini al mutasariun orang yang tergesa-gesa yaitu orang-orang yang yukafiruna memfonis kafir orang lain jazafan dengan serampangan تمام وذكر أمثلة ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية في في بعيدة آه، بعيدة ومثل هذا لا آه، يكفر بجهل ما آه، يجحد حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع آه، تلك النصوص تلك النصوص تلك النصوص أو سامعها ولم تثبت عنده au ariduha aradha aradha indahu mu'aradun mu'aridun akhar akhar au jaba ta'wiluha ta'wilaha au jaba ta'wilaha wa in kana mukhti'an nah Wadakar kemudian Ibn Taimiyah menyebutkan amsilatan beberapa contoh kemudian Ibn Taimiyah mengatakan Wa kuntu bayinu sebagaimana aku juga jelaskan ini nukilan dari salaf dan para imam yang uh, itlaqil qalbi takfir yang memberikan ucapan vonis kafir secara mutlak dengan mengatakan siapa yang mengucapkan demikian dan demikian maka dia kafir. Fawwa maka nukilan ini juga benar. Akan tapi wajib kita bedakan antara vonis kafir secara mutlak dan secara muayyan. Eh, vonis kafir secara umum ataupun secara person atau dengan bahasa lain vonis kafir untuk perbuatan dan ucapan dan vonis kafir untuk orangnya orang pelakunya kita bedakan antara vonis kafir untuk pelaku eh, dan vonis kafir untuk perbuatan Ila angkal kemudian Ibn Taymiyah mengatakan Fonis kafir adalah Minal wa'id Termasuk ancaman Fa'inahu maka sesungguhnya seorang Fa'inkan kalau meskipun yang dia ucapkan adalah mendustakan apa yang dikatakan oleh Rasul Akan tapi boleh jadi orang tersebut baru saja masuk Islam Atau dia tumbuh besar di pelosok jauh dari ilmu dan ulama' Wa mislu hadha maka orang semisal ini dia tidaklah kafir manakala dia mengingkari syariat yang dia ingkari. Karena baru masuk Islam dia mengingkari haramnya khamar dan masa Islam dan dia tinggal di pedalaman dia nggak tahu kalau minum khamar itu haram maka dia menolak ketika ada orang yang mengatakan khamar itu haram maka orang yang tidaklah kafir dengan mengingkari apa yang dia ingkari sampai dia didakwai. Tegak badannya hujah. Pokoknya pun karena boleh jadi seorang itu tidak belum pernah mendengar dalil-dalil tentang masalah itu. Atau dia pernah mendengarnya namun tidak valid menurut dirinya Telah sampai padanya hadis dan menurut dia hadis tersebut baik. atau telah sampai padanya hadis namun aradaha indahu mu'aridun akhar namun hadis tersebut berlawanan indah menurut dirinya mu'aridun dengan dalil yang lain memang hadis ini telah sampai padanya dan dengan satu hadis yang sahih namun dia pikir hadis ini bertentangan dengan hadis itu dan keberadaan hadis itu aujabat takwilaha mengharuskan dia untuk mentakwil hadis ini Mungkin karena muhtian ternyata anggapan dia itu keliru, tidak ada pertentangan di antara dua hadis itu sehingga tidak perlu ada takwil. Ya, وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين أذكر أذكر الحديث وكنت دائما أذكر أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأخرج فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذر إذا ذر إذا ذري إذا ذري بل بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم على المغفرة من مثل هذا انتهى كلامه نعم itu kuntu iman dan aku selalu udah kiru mengingatkan dengan hadis yang ada dalam satu dan sahih Muslim tentang seorang yang mengatakan jika aku mati maka bakarlah tubuhku. Kemudian ee, eh, hancurkanlah tubuhku, tumadaruni kemudian sebarkanlah abunya filiami di laut. Maka demi Allah seandainya Allah qadara alayya berkuasa atas diriku sungguh Allah akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak pernah Allah gunakan untuk menyiksa siapapun dari semesta alam maka anak-anaknya pun melakukan hal tersebut pada bapaknya maka Allah bertanya kepada sang bapak apa yang mendorong untuk melakukan apa yang kau lakukan dia mengatakan aku takut padamu maka Allah mengampuninya Fadha rajulun maka orang ini ragu-ragu tentang kemahakuasaan Allah. Dia tentang ragu-ragu tentang dia ragu-ragu meragukan tentang apakah dia dikembalikan, dibangkitkan dari kematian idza jika tubuhnya disebarkan. Bahkan dia berkeyakinan kalau dia tidak akan dikembalikan manakala tubuhnya dihancurkan kemudian ditebarkan kemana-mana. Maka hal ini adalah kekafiran dengan sepakat kaum muslimin. Lakin karena jahilan akan tapi dia tidak eh, dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui hal tersebut dan dia adalah orang yang beriman, buktinya dia merasa takut pada Allah, merasa takut kalau Allah menyiksanya, maka Allah mengampuninya dengan sebab rasa takutnya. Wal muta'awil min ahli istihad. Wal muta'awil min ahli istihad dan orang yang melakukan takwil yaitu istihad yang salah min ahli istihad dan dia adalah ulama maka ulama yang melakukan kesalahan padahal dia adalah al-haris orang yang semangat untuk mengikuti Rasul maka lebih berat untuk lebih layak untuk mendapatkan ampunan daripada orang semacam itu. Maka mimbabil aula ulama keliru dalam masalah ya, itu adalah merupakan masalah ya, yang eh, mungkin bisa dikatakan kekafiran namun karena istihad Wong oh, istihadnya orang tadi saja dimaafkan. Orang tadi istihad padahal ya, dia bukanlah ahli istihad Diberistihad. Beristihad dalam tanda kutip. Beristihad. Padahal dia bukan ahli untuk istihad. Allah maafkan. Maka uh, orang yang salah dalam beristihad dan dia ahli istihad maka lebih layak untuk dimaafkan. Entah sekian perkataan Syekhul Islam. Dan aku katakan yadhar nampak fihada di dalam nukilan kutipan ini yang dikutip oleh penulis dari Syekh Islam Damia ma yajibu apa satu hal yang wajib bagi orang-orang yang berilmu dari para dai terutama dan orang-orang yang berilmu secara umum untuk mencermatinya dan memahaminya dengan sebenar-benar pemahaman dan menggunakannya ketika dia memberikan fonis maka bukanlah satu hal yang mudah memfonis orang muslim dengan fonis kafir, fasik, maksiat atau bid'ah atau hisbi. Faminal umuril jalilah maka diantara perkara penting dan kaidah penting yang dimuat oleh nukilan di atas yang pertama kita bedakan antara fonis kafir, fasik dan bid'ah, bainal itlaq wa ta'mim wa ta'yid Bahasa enaknya antara fonis perbuatan, ucapan dan fonis untuk keyakinan dengan fonis untuk pelaku. Fa'ina salah maka salah memfonis secara mutlak selama terdapat dalil yang menyatakan bahasanya penyimpangan ini adalah termasuk perkara ini maka hukumnya demikian. Maka mereka mengatakan karena siapa melakukan perbuatan menyembelih untuk selain Allah, maka dia melakukan kemusyrikan syirik besar. Karena siapa melakukan perbuatan zina, mencuri atau minum yang memabukkan, maka dia melakukan kefasikan dan seterusnya. Maka perkataan ini maknanya adalah memfonis perbuatan. Amal hukmu alal muayyan adapun fonis untuk person maka labuda haruslah sebagaimana keterangan yang lewat lengkap syaratnya dan hilangnya faktor penghalang. Wabiata maka dengan ini jelaslah wajib bagi kita untuk membedakan antara ucapan dengan orang yang dengan pelaku ucapan, perbuatan dengan pelaku perbuatan. Maka betapa banyak ucapan dan perbuatan untuk kekafiran Wa ma'ahata meskipun demikian tidaklah difonis orang yang muncul darinya ucapannya atau perbuatan ini bahasanya dia adalah orang yang kafir karena beberapa faktor boleh jadi karena kebodohan. Di antara dalil bahasanya kebodohan itu tidaklah mengkafirkan hadis yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa fi sahih dan hadis itu ada dalam sahih Bukhari dan Muslim bisa seorang yang musrifan ala nafsihi berkelimang dosa Eh, falam mahasal bin maut ketika dia merasa mau mati dia berwasiat kepada anak-anaknya jika dia mati supaya anak-anaknya membakar badannya kemudian wayushikuhu kemudian meremukkannya dibakar sampai remuk jadi abu summa yadruhu kemudian menyebarkannya abu tadi wakal dan dia mengatakan demi Allah seandainya Allah kuasa untuk menangkap diriku, niscaya Allah akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak akan Allah berikan pada seorang pun. Maka orang ini beriman pada Allah, buktinya dia merasa takut pada Allah dan dia beriman dengan ba'as, bangkit dari kubur, akan tapi dia menyangka bahwa jika dia melakukan perbuatan tersebut, maka dia akan lepas dari siksaan Allah. Dia tidak menyadari bahasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan si Allah Subhanahu wa taala ya ba'asu akan membangkitkan keifakana bagaimanapun keadaannya dan di mana saja pun dia berada setelah matinya. Maka Allah menghidupkan orang tersebut Jama'ahu Allah kumpulkan dirinya Kemudian Allah hidupkan Wayadhar dan kemungkinan besar ini terjadi di barzakh al-zahir kemungkinan besar yang terjadi di barzakh maka tatkala Allah bertanya kepadanya apakah yang mendorong yang melakukan hal itu dia mengatakan aku merasa takut kepadamu ya Allah maka Allah mengampuninya Amalaukanat. seandainya ucapan ini dan perbuatan ini muncul dari orang yang meyakini bahasanya Eh, ba'as bangkit dan kubur Hisab dan balasan itu terjadi eh, Pasti menim, pasti dialami oleh seorang hamba Dan bahasanya dia eh, Annahu mudrikatuhu kudratullah azza wa Bahasanya kuasa Allah itu akan mengejarnya Kaifa makana bagaimanapun keadaan dirinya, Allah akan menghidupkannya, akan membangkitkannya, memberikan balasan untuknya dan menghisapnya. Lalu saudara, seandainya ucapan tadi muncul dari orang yang semacam ini keadaannya, maka orang tersebut kafir. Karena perbuatan dan ucapan tadi adalah kekafiran dengan sepakat kaum muslimin. Maka orang ini tidak dia beristihad padahal dia tidak layak untuk beristihad dan istihadnya salah. Eh, istihadnya mengantarkan dia pada kekafiran, pada ucapan kekafiran, namun Allah memaafkannya. Maka poin yang kedua atau kemudian poin yang kedua diantara antara kaidah masalah ini siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang salah dalam beristihad ta'awwala dia salah dalam beristihad mustahidan karena dia adalah ahli istihad dan dia mencari kebenaran akan tetapi akhtaahu taufiqu dia tidak mendapatkan taufik maka dia lebih berat untuk mendapatkan ampunan daripada orang tadi karena berbagai alasan yang telah kami sebutkan Kemudian sisinya perselisihan yang terjadi di antara para ulama dan para imam itu memiliki beberapa sebab. Di antaranya adalah ini, ada bulughul mukhallif an-nas. Belum sampai kepada pihak yang salah an-nas dalil atau telah sampai padanya akan tapi dalil tersebut sampai padanya dengan sanad yang baik atau sampai padanya akan tetapi koma indahu ada menurutnya mu'aridin eh, koma indah mu'aridun salah ya koma indahu mu'aridun akan tapi menurutnya ada dalil yang lain yang menentang dalil ini yang dalil itu lebih kuat dalam pandangannya maka dia kemudian melakukan takwil atau dia nilai hadis ini sad karena kalah dengan yang lebih kuat atau karena perbedaan pemahaman karena orang yang berilmu itu faham dari satu dalil satu pemahaman wa kalau dan orang lain memahami darinya dengan pemahaman yang lain Namun sebenarnya ini bukan bahas perselisihan ya dari perkataan Syekhul Islam. Namun membahas orang yang terjumus dalam kekafiran layak yakfur bijati ma ma yajhadu hatta taqum ala hujjah wa qad yakunu rajul la yasma' tilka nusus maka orang itu bisa melakukan kekafiran kata Syekhul Islam Taimiyah dia itu bisa menentang satu syariat itu karena beberapa kemungkinan boleh jadi dia belum pernah dengar adanya syariat semacam ini. Adanya ajaran Nabi semacam ini. Atau dia sudah mendengarnya, namun menurut dia, eh, namun hadisnya menurutnya baik, maka dia menentangnya. Atau hadisnya sahih namun menurut dia bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat sehingga hadis ini perlu ditakwil atau hadis ini dibuang karena sah karena dianggap bertentangan dengan yang lebih kuat. Pada ini semua, di sini semua dia salah. Maka perbuatan kekafian itu menentang syariat jika karena faktor-faktor ini, tidak membatalkan iman. Kemudian kalau e, musannif rahimallahu taala berpihak maka dengan ini ulama diketahui adanya perbedaan antara fonis untuk ucapan dengan orang yang mengucapkan fonis untuk perbuatan dengan pelaku perbuatan maka tidak semua ucapan tidak semua perbuatan yang dia statusnya kefasikan dan kekafiran difonislah pelakunya atau orang yang mengatakannya dengan fonis semacam itu Ibnu Taimiyah di juga di Majmu Fatawa di jilid yang ketiga mengatakan wa aslu dalika kaidah dalam masalah ini. Anna maqala tabasnya ucapan yang statusnya adalah kekafiran. Ini, berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma yukalu hiya kufrun kaulan kita katakan bahasa ini adalah ucapan kekafiran yutlak demikian kita katakan secara mutlak sebagaimana terdapat banyak dalil syariat menunjukkan hal tersebut. Karena iman itu adalah eh, adalah termasuk hukum al-mutalaqah yang diambil dari Allah dan Rasulnya. Karena iman laisa dalika karena tidaklah hal tersebut yaitu masalah iman manusia boleh memberikan ponis padanya dengan prasangka dan hawa nafsu mereka. wala yajibunem tidaklah mesti ayuhkan difonis setiap person yang mengucapkan ucapan tersebut langsung kita fonis kalau dia kafir namun kita perlu tasabut kita perlu cek orang tersebut lebih dahulu haki orang tersebut kita cek syarat-syarat kafir hilang uh, hilang ataukah tidak faktor penghalang kafir titik di sini ya. Contohnya, contoh ucapan kekafiran adalah ucapan yang uh, ucapan yang isinya sesungguhnya khamar atau riba itu halal, namun ucapannya diucapkan oleh seseorang likurbi ahdi bil Islam karena dia baru saja masuk Islam atau karena dia tumbuh besar di pelosok yang jauh dari ilmu atau seorang contoh kekafiran yang lain adalah seorang yang mendengar satu ucapan, satu kalimat, kemudian dia mengingkarinya. Walamnya sakit karena dia tidak mengetahui dan tidak meyakini kalau ucapan tersebut adalah bagian dari Al-Quran. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sebagian ulama salah mengingkar beberapa dalil sampai terbukti menurutnya bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya. Makanya ada ucapan kekafiran, namun pelakunya tidak kafir. Dibacakan ayat, wah apa itu? Nah, belum tahu kalau itu ayat Al-Quran Untuk disampaikan, ini Quran Jadi istighfar Maka eh, Dia tidak kafir karena ya Kemudian Tania mengatakan maka mereka mereka ini tidaklah uh, kafir sampai tegak padanya hujah. Sebagaimana firman Allah, di yakuna nalinasi Allah oleh hujah." supaya manusia tidak punya hujah untuk berbuat kekafiran di hadapan Allah, punya hujah di hadapan Allah, ba'da rasul setelah diutusnya para utusan. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan umat ini. Kesalahan yang mereka lakukan karena tidak sengaja atau karena lupa. Penjelasannya, penulis yaitu Syekh Ibnu masih saja terus didalil, mendalili manhaj yang benar, jalan yang benar dengan nukilan dari salah satu imam pembawa kebenaran dan pembawa hidayah. Dan nukilan yang terakhir ini memuat beberapa poin. Yang pertama, iman adalah di antara hukum yang diambil dari Allah dan Rasulnya. Wa ala hada fa nasyun la aqliyun. Maka masalah iman itu harus berdalil, tidak boleh dengan semata-mata akal. Sungguh indah perkataan yang diriatkan dari Ali radhiallahu anhu, beliau mengatakan seandainya agama itu dasarnya pikiran, tentu bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Hadis ini diriatkan oleh Abu Dawud di, uh, eh, dan dimasukkan oleh Al Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Dan kuya di sini maknanya bukanlah beliau mendoifkan karena ruya dalam bahasa para ulama itu punya dua makna yang pertama dalam mengisyaratkan doifnya hadis maka digunakan kata-kata ruya. Yang kedua untuk menunjukkan bahasanya beliau menyebutkan hadis itu bil makna. La bil la bil Dia menyampaikan hadis tersebut cuma menyampaikan maknanya. Riwayatul hadis bil makna. Dan dia tidak membawakan redaksinya. Maka itu juga disyaratkan dengan kata-kata ruya. Wa kama anna Maka sebagaimana empat pemimpin orang yang beriman, khulafa ar-rasyidin, Ali bin Abi Thalib, pemimpin orang beriman yang keempat, Hadar mengingatkan dengan perkataan beliau ini mengingatkan satu hal yang jelek adalah di antara hal yang jelek adalah bersandar pada logika dan meninggalkan dalil maka para imamul huda para imam penyebar petunjuk juga telah mengingatkan hal ini mereka telah mengingatkan gaya ra'i semata-mata logika dalam agama semisal diatkanlah dari ini dalam sunannya dari syakbi seorang tabi'in beliau mengatakan hati-hatilah kalian dengan kias Sungguh demi Allah zat yang jiwa pada di tangannya saatnya kalian mengambil kias Maka kalian bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal Namun sikap yang benar jika sampai pada kalian aman hafidah Dari orang yang hafal uh, Min menghafal dalil dan riwayat dari sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka ambillah atau belum mengatakan maka ambillah hal tersebut. Jadi dimaksud dengan kias di sini logika semata-mata logika atau kias yang bertabrakan dengan dalil. Adapun kias yang sesuai dengan syarat-syarat kias maka dihujat. Kemudian yang kedua, siapa saja mengingkari satu dalil syariat karena dia menyangka kalau itu bukan dalil syariat atau mengatakan halalnya khamar atau riba karena tidak tahu karena dia baru saja masuk Islam atau karena riba dan e, khamar tersebut adalah mubah fimakan alim min dalam agama dulu yang dia anut padahal dia baru masuk Islam maka mereka-mereka ini tidaklah kafir karena belum tegak padanya hujah risaliyah yang dengannya Allah mengutus para nabi dan para rasul sebagaimana firman Allah yang tadi kita bacakan para rasul yang memberikan kabar gembira dan ancaman supaya manusia tidak lagi punya alasan untuk melakukan kekafiran di hadapan Allah setelah diutus para utusan maka mereka mereka ini belum tegak padanya hujah Penafsir saat orang yang mencermati hal ini yaitu penjelasan Syekhul Islam Taimiyah eh, yang dinukil oleh penulis yang masuk dia akan mengetahui wakian realita keadaan banyak kaum muslimin maka banyak kaum muslimin tumbuh besar di antara para pendahulu nenek moyang yang sesak dan kanan kirinya adalah ulama-ulama su' yang menyimpang dari jalan yang benar dan jalan yang lurus. Maka nah, muslimin yang tumbuh besar ini mengambil ilmu dari mereka, nenek moyang yang sesat, ulama yang jelek. E, mereka mengambil e, ajaran mengagungkan kubur dan melakukan kemusikan pada Allah Ta'ala di asnafin muta'atidah dalam berbagai bentuknya dan mereka menyangka bahasa itu adalah agama Allah. Dan itu adalah bagian dari Islam. Dan mereka tidak mengetahui selainnya. Mereka tumbuh besar dengan mengerjakannya. Syaba alihil kabir. Sampai beruban dalam karena usia kabir, usia tua dalam mengerjakan hal tersebut dan tidak mengetahui yang lainnya. Wasyaba alaihi sahir dan semula yang bayi pun jadi syabab eh, dalam tradisi ini. Namun catatan penting di sini adalah walaya arifu ghairahu. Dia tidak pernah mendengar adanya ini adalah kemusyrikan, dia tidak pernah mengetahui. Eh, dia kira Islam itu adalah seperti apa yang dia lakukan. Dan kelompok yang lain mereka masuk Islam di tangan orang-orang sufi, pemuja kubur, minal ilmu mutasawifah dari kelompok-kelompok sufi yang sesat, mereka masuk Islam melalui orang-orang ini. Dan orang-orang sufi ini mengajari mereka bahasanya berdoa kepada selain Allah, wa inhina dan membungkukkan badan untuk menghormati penghuni kubur, ada bentuk memuliakan wali yang Allah cintai sehingga ayahnya orang Islam e, kelompok ini dia meninggalkan agama Yahudi dan Nasrani Majusi atau agama-agama sesat yang lain yasumu yang dia sangka bahasanya agama tersebut adalah agama padahal bukan agama maka orang ini keluar dari agama kekafiran tadi menuju Islam dan Islam yang telah diselawengkan yang diserahkan oleh mereka-mereka para pimpinan yang merupakan orang-orang yang sesat dan para dai namun dai-dai yang bodoh maka anda jumpai orang tersebut menisbatkan kepada Islam mutazayin dia berpakaian dengan pakaian orang Islam walakin fi ibadatihi namun dalam ibadahnya dia tergolong orang-orang musyrik yaitu orang musyrik dari sisi amalnya maka dua kelompok, contoh dua kelompok orang Islam tadi, famislu haula wa haula, maka manusia jenis pertama atau jenis kedua yang tadi disampaikan oleh e, eh, pensarah takfiruhum fanis kafir untuk mereka adalah kezaliman. Namun dijelaskan dulu kebenaran, dijelaskan dulu hidayah petunjuk yang benar kepada mereka setelah ngotot ngeyel baru walaupun Buddha maka harus ada penjelasan tentang agama Islam yang benar yaitu memurnikan ibadah untuk Allah Ta'ala pasrah kepada Allah dengan mengesahkan Allah patuh kepada Allah dengan taat dan e, berlepas diri dan membenci kemusikan dan pelaku kemusikan dan harus dijelaskan kepada mereka bahasanya orang-orang Quraisy dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka karena hadas sani perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Islam tersebut adalah min syirkihim di antara bentuk kemusyrikan orang-orang Quraisy yang karena kemusyrikan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka, menghalalkan darah mereka dan harta mereka sehingga akan menjadi rapasan perang. Demikian yang kita baca pagi ini. Insyaallah kita selesaikan di pagi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.